Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pendengar setia Radio Langitan dimanapun Anda berada Oke sobat pendengar jumpa lagi dengan kami di Radio Langitan Radio religius dan inspiratif Ya sobat pendengar seperti biasanya pada pagi ini yang di hari Selasa ini kami akan menemani aktivitas pagi Anda selama beberapa menit ke depan tentunya dengan nasid-nasid asik dari album Solawat tentunya dan beberapa problem, beberapa kajian-kajian feke problematika umat masa kini tentunya sahabat pendengar. Jangan kemana-mana, terus dengerin Radio Langitan, Radio Religius dan Inspiratif. Oke sobat pendengar sekali lagi kami infokan bahwasanya Radio Langitan itu bisa didengar melalui smartphone dan bisa melalui website. Nah, dengan smartphone Anda bisa mendownload aplikasinya namanya adalah Radio Langitan Media di Play Store tentunya. Dan untuk yang versi website Anda bisa membukanya di majalah langitan.com atau di website langitan.net. Itu adalah salah satu beberapa cara untuk mendengarkan radio langitan. Dan tentu saja media dakwah langitan selain bergerak via radio seperti ini, media dakwah langitan juga memiliki beberapa item di bidang dakwah yaitu selain radio langitan sendiri ada majalah yaitu majalah langitan namanya. Dan selain majalah, ya untuk majalah ya, untuk majalah Anda bisa membacanya atau bisa membelinya, mengordernya via website. Nah, untuk majalah sendiri ada tiga yaitu majalah via website, ada via cetak, ada via digital. Nah untuk yang via cetak anda bisa membelinya di penerbitlangitan.com di website penerbitlangitan.com itu adalah website yang berbasis toko online. Nah untuk yang via website sendiri ada yaitu majalah langitan tentunya majalah langitan.com. Nah, untuk yang via digital sendiri Anda juga bisa membukanya di majalah langitan.com Lalu di situ ada rubrik e-magazine. Nah, itu adalah beberapa rubrik-rubrik ada beberapa majalah langitan versi digital. Anda bisa mendownload mendownloadnya secara gratis gratis 100% gratis atau Anda yang tidak usah repot-repot mendownload Anda bisa membacanya langsung tanpa harus mendownloadnya tanpa harus menunggu lama tentunya itu bisa langsung dibaca di majalahlangitan.com Dan selain media dakwah langitan bergerak di bidang majalah, tentu ada beberapa item lain. Nah, salah satunya adalah TV. TV adalah salah satu dari bidang di bidang bidangnya milik media dakwah langitan tentunya yang bergerak di bidang audiovisual. Nah, TV-nya adalah TV, Langitan TV namanya. Itu ada di saluran YouTube. Silakan aja cari channel Langitan TV. Itu adalah salah satu akun milik Langitan tentunya, sobat pendengar. Oke sobat pendengar dan kita juga memiliki beberapa sosial media Nah ini salah satunya adalah Fanspage dan Radio Langitan sendiri juga memiliki fanspage namanya adalah Radio Langitan. Silakan aja cari di Facebook Radio Langitan. Itu adalah akun milik Radio Langitan tentunya. Selain Radio Langitan ada juga akun media dakwah Langitan lain yaitu akun majalah. Nah, ada fanspage majalah Langitan. Silakan aja cari fanspage majalah Langitan tentunya dan di Twitter juga ada namanya majalah langitan juga selain itu juga ada Instagram nah Instagram namanya adalah pojok langit MF silahkan aja follow akun Instagram pojok langit MF Oke sobat pendengar, seperti biasanya kita akan membahas tentang problematika fakir tentunya problematika umat masa kini selama beberapa menit ke depan. Jadi jangan kemana-mana sobat pendengar, terus saja dengerin radio langitan karena radio langitan menyajikan sesuatu yang yang ilmiah yang tentunya kita juga bisa mengambil ilmu darinya tentu saja dan beberapa solawat-solawat asik tentunya kita akan menyajikan selama beberapa selama beberapa menit ke depan. Oke sobat pendengar jangan kemana-mana terus dengerin Radio Langitan. Jangan ditutup aplikasinya, jangan dimatikan internetnya terus dengerin Radio Langitan, radio religius dan inspiratif. يسعد من سعى وقام في الليل التالي يجفو المضجعا والنفس Oke sobat pendengar, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang fikih kesehatan. Nah, sobat pendengar, di pagi yang cerah ini, di pagi yang yang tentunya kita akan melakukan aktivitas harian, kita akan membahas tentang kesehatan sobat pendengar, yaitu fikih pandangan fikih tentang kesehatan kita tentunya. Oke, sobat pendengar jangan kemana-mana, dengerin terus Radio Langitan. Nah sobat pendengar, kesehatan merupakan nikmat yang tiada taranya. Nah, tiada taran nilainya. Karena sehat adalah kebutuhan pasti bagi semua orang. Maka berbagai macam obat atau alat-alat kesehatan ramai diper, diperjualbelikan sobat pendengar. Nah, ini adalah salah satu ya pengutaraan tentang kesehatan ya. Salah satunya adalah gelang nih sobat pendengar. Salah satunya adalah gelang dan kalung kesehatan. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Banyak sekali orang yang menjual gelang atau kalung kesehatan yaitu kal kalung terapi atau gelang terapi. Nah, sobat pendengar, barang ini selain menarik sebagai aksesoris perhiasan, konon juga dipercaya mempunyai keistimewaan bisa menghilangkan depresi atau keputusasaan dan juga memperlancar sirkulasi maksud saya sirkulasi peredaran darah ada juga memperlancar pencernaan dan lain-lain nah ini salah satu khasiat khasiat gelang tadi ya dan sobat pendengar benda ini dibuat dari batu magnet pilihan dari pergunungan kata seorang dokter nih Dr. Toshiki Yamazaki ya mengatakan kombinasi dari 26 mineral oksida atau disebut dengan biokeramik dari bumi ini dapat memerancar memperlancar biofir murni biofir murni maksud saya ya. dari sinilah mereka menyebut kalung ini dengan sebutan kalung biofir nah sobat pendengar Pertanyaannya nih sobat pendengar, bagaimanakah hukumnya seorang laki-laki memakai kalung atau gelang sebagaimana di atas? Nah, sobat pendengar, bagaimana ini hukumnya memakai kalung yang maksudnya adalah untuk terapi untuk kesehatan. Nah, ini kita dari studio langitan akan membahas panjang lebar mengenai kesehatan dengan terapi kalung atau gelang yang sudah banyak yang sudah tidak asing lagi bagi kita tentunya. Oke, sobat pendengar jangan kemana-mana, terus dengerin radio langitan, radio langit, radio religius dan inspiratif. Oke sobat pendengar, kita bahas lagi ya yang problematika tadi yakni tentang kesehatan yaitu ga, kalung dan gelang terapi. Gelang dan karung terapi yang sudah tentu ya dari kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan gelang dan karung terapi itu adalah salah satu salah satu cara untuk menjaga kesehatan kita dan khasiatnya juga ada banyak sekali yaitu bisa melancarkan peredaran darah, menghilangkan depresi, melancarkan pencernaan dan yang lain-lain tentunya sobat pendengar. Nah, dari pandangan fikih ini bagaimana hukumnya seorang laki-laki memakai memakai alat tersebut memakai gelang atau kalung yang fungsinya untuk kesehatan. Nah, sobat pendengar, kita bakas sama-sama ya jawabannya. Oke, jangan kemana-mana, terus dengerin Radio Langitan. Nah, nah sahabat pendengar, pada dasarnya nih seorang laki-laki boleh memakai boleh memakai cincin meskipun dari perak atau yang dimaksud bukan emas bahkan sunnah memakai aki cincin yang ada matanya maksudnya namun tidak perhiasan lainnya sebagaimana kalung, gelang, dan lain-lain yang kebanyakan ulama melarang apabila terbuat dari perak. Nah ini salah satunya. Jadi jadi seorang laki-laki itu pada dasarnya boleh memakai cincin meskipun dari perak. Maksudnya bukan emas. Bahkan disunahkan untuk memakai akik namun tidak perhiasan lainnya sebagaimana kalung, gelang yang kebanyakan ulama melarang apabila membuat apabila terbuat dari perak. Nah, ini kasus yang tadi, yang tadi ini gelang dan karung bukan terbuat dari bukan terbuat dari perak, melainkan terbuat dari ya terbuat dari bahan-bahan alami yang bisa menyebabkan itu menghilangkan menghilangkan depresi yaitu terapi menghilangkan depresi dan menghilangkan melancarkan pencernaan ya sempat pendengar itu tadi yaitu tentang gelang dan kalung biofir Oke sobat pendengar, adapun kalung dan gelang yang terbuat dari selain emas dan perak maka diperbolehkan selama perhiasan tersebut tidak merupakan penghiasan khusus tidak merupakan perhiasan khusus yang dipakai wanita atau orang fasik. Nah, sobat pendengar, ini nih kriteria dari salah satu batasan kalung dan gelang yang dipakai oleh seorang laki-laki. Ini boleh-boleh saja asalkan asalkan nih asalkan tidak tidak perhiasan yang khusus dipakai wanita atau orang fasik. Nah, apabila perhiasan itu termasuk tren orang yang secara umum dipakai wanita atau orang fasik, maka tidak diperbolehkan karena orang ada unsur menyerupai orang fasik atau wanita. Jadi jadi seperti itu sobat pendengar. Jika mana kalung ataupun gelang tersebut dipakai oleh seorang laki-laki sebenarnya itu boleh-boleh saja tapi tapi seandainya gelang atau kalung atau tadi termasuk jenis galang jenis gelang atau kalung yang biasa dipakai oleh wanita nah ini yang tidak diperbolehkan jadi biasa dipakai oleh wanita atau dipakai orang fasik jadi itu ada tren masa kini seandainya itu tren menjadi tren sesuatu yang dipakai oleh wanita atau orang fasik maka itu tidak diperbolehkan dipakai oleh seorang laki-laki tentunya karena ada unsur menyerupai, menyerupai orang fasik dan menyerupai orang wanita yang yang pandangan vokal itu tidak memperbolehkannya. Nah, ini berbeda nih. Bagaimana jika kalau tadi tidak menyerupai wanita, tidak menyerupai orang fasik? Ini nih, bagi seorang muslim memakai gelang gelang terapi maksudnya gelang terapi secara umum tidak termasuk menghilangkan murah atau keromatan dirinya karena ilmu memahami hal itu sebagai alat terapi namun apabila pemakaiannya dikepas dengan kesan yang layak atau terkesan norak maka biasa menghilangkan murah secara otomatis berkonsekuensi tidak diterimanya persaksian nah sobat pendengar jadi untuk yang semacam kalung atau gelang tadi tentu saja bagi pandangan perkeh diperbolehkan selama tidak menyerupai menyerupai tren perempuan. Jadi seorang laki-laki jika memakai gelang tersebut tidak menyerupai wanita, maka diperbolehkan untuk melakukannya. dan juga begitu juga jika menyerupai orang fasik jadi gelang atau kalung tadi biasa dipakai oleh orang-orang fasik misalnya orang anak jahat, anak jahat orang jahat misalnya memakai biasa memakai gelang tersebut atau orang ya orang yang yang jahat yang jelek kelakuannya tentu saja itu salah satu persyaratannya jadi gelang tersebut tidak diperbolehkan jika mana Gelang tersebut tren biasa dipakai orang-orang fasik atau biasa dipakai wanita bagi orang laki-laki. Nah, ini salah satu yang diperboleh tidak diperbolehkan karena ada unsur menyerupai ada unsur menyerupai wanita, ada unsur menyerupai orang-orang fasik. Maka pandangan Poke tidak memperbolehkan bila mana gelang tersebut seperti yang di seperti kriteria tadi. Nah, sahabat pendengar, itu tadi adalah salah satu jawaban dari tentang pemakaian gelang atau kalung terapi. Oke, sobat pendengar, jadi pemakaian gelang atau terapi itu diperbolehkan selama tidak ada unsur, selama tidak ada beberapa kriteria ini, yaitu tidak tidak ada unsur menyerupai wanita, tidak ada unsur menyerupai orang-orang fasek dan tentunya tidak terbuat dari emas tentunya ya sobat pendengar Dan satu lagi nih bagi seorang muslim memakai gelang tersebut jika mana tidak mengurangi muruah atau mengurangi harga diri. Nah, itu maka diperbolehkan. Jika mana gelang tersebut menjatuhkan kehormatannya misalkan ya gelang tersebut seperti orang alay lah. <laughs> Jadi seperti seandainya gelang tersebut bila dipakai akan menjatuhkan muruah menjatuhkan kehormatan maka itu tentu saja tidak diperbolehkan jadi jadi itu ada salah satu tadi yang tambahan jadi gelang atau kalung terapi itu di, diperbolehkan oleh syarat tentunya karena menggunakannya untuk kesehatan apabila tidak ada unsur menyerupai wanita atau menyerupai orang-orang fasik. Nah, itu adalah salah satu kriteria yang tidak diperbolehkan. Dan juga bila mana gelang tersebut tidak menjatuhkan muruah atau kehormatan, maka itu salah satu yang diperbolehkan memakai gelang biopir. Dan pembahasan ini diambil dari kitab al masmu Sarah Wajiz. Maksud saya Al-Majmu juz 4 halaman 444 dan Syarah Al-Wajiz halaman 26 juz 6 dan Fatawil Kubro halaman 262 juz 1 dan juga diambil dari Asnal Matolib halaman 248 juz 4 itu tadi salah satu referensi yang dipakai mengenai kesehatan dengan gelang oke sobat pendengar sebagaimana biasanya kita setelah membahas tentang problematika fakir ya, tentunya kita akan memutarkan nasid-nasid nasid-nasid solawat tentunya sobat pendengar jangan kemana-mana kita akan terus menemani aktivitas pagi anda tentunya dengan nasid-nasid asik dan beberapa kajian-kajian fakih tentunya oke sobat pendengar satu lagu dari Al Muqtasidah Solu ala Nuril Oke sobat pendengar, kita kembali lagi ke masalah selanjutnya ya. Tadi kita telah mendengarkan satu lagu dari Al Muktasida dan maksud saya dua lagu ya. <laughs> Dan seperti biasanya kita akan kembali lagi ke topik utama tentang fikih kesehatan. Oke sobat pendengar, jangan kemana-mana terus dengerin Radio Langitan karena kita akan membahas tentang hal-hal problematika umat masa kini. Oke sobat pendengar, Jangan kemana-mana ya, terus dengerin Radio Langitan. Dan pada pagi hari ini kita membahas untuk yang ya yang nomor dua ya, di tentang kesehatan, fokus kesehatan. Dan problematika selanjutnya adalah tentang terapi botok Oke, sahabat pendengar, apa itu terapi botok? Mari kita simak sama-sama tentang terapi botok dan bagaimana pandangan Islam mengenai tentang terapi botok. Oke. Terapi botox. Nah, ini pakai X. Botox merupakan racun yang diproduksi oleh bakteri Clostridium boldinium. Jadi botox sendiri adalah singkatan dari botulinium toksin. Nah, pada dasarnya toksin bakteri botox dapat menyebabkan keracunan juga kelumpuhan otot perut. Nah, ini Botok sendiri adalah suatu proses penyuntikan disuntikan kepada wajah untuk mempercantik wajah. Nah, ini sobat pendengar, bagaimanakah pandangan Fuke menyikapi tentang terapi botox? Ya, ini terapi dengan menyuntikan cairan atau zat-zat kepada wajah untuk mempercantik wajah. Nah, ini sobat pendengar, bagaimanakah Oke memandang terapi botok ini ya kita lanjutkan tentang terapi botok sendiri yaitu pada dasarnya toksin bakteri botok dapat menyebabkan keracunan juga kelumpuhan otot perut. botok untuk terapi biasanya dosisnya hanya satu persen dari dosis yang bisa menyebabkan keracunan sehingga penggunaan botok dapat dok dengan dosis kecil ini dapat meremajakan wajah secara baik. Ini salah satu fungsi botok sendiri. Botok sendiri dilakukan untuk mengurangi kerutan. Biasanya ketika sudah lanjut usia atau sudah masa tua biasanya ada kerutan-kerutan ketika tertawa atau gimana nah ini dengan menyuntikkan sedikit botox pada wajah biasanya samping mata maka kerukan itu akan hilang dan akan terlihat seperti remaja kembali nah ini salah satu adalah kenapa orang menggunakan terapi botox nah ini bagaimanakah pandangan Fuki menyikapinya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan terus membahas tentang kesehatan ala Fuki. Oke sobat pendengar, jangan kemana-mana terus dengan Radio Langitan, Radio Religius dan Inspirasi. Nah, pada dasarnya penyuntikan pada semua anggota tubuh selain wajah itu diperbolehkan penyuntikan botox pada bagian wajah jadi penyuntikan selain pada wajah itu diperbolehkan penyuntikan botox pada bagian pada bagian wajah tidak diperbolehkan karena wajah merupakan kemuliaan semua anggota nah ini pokoknya memandangnya demikian hukum terapi botox sendiri yaitu ada kalanya diperbolehkan bila ada tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, seperti untuk membahagiakan suami, tentunya atas dasar perintah dan persetujuan dari sang suami. Nah, ini salah satu kenapa kok botok diperbolehkan ini yang diperbolehkan tentu saja dari pandangan syarat. Yeah. Namun, namun nih, bila terapi botox dimasukkan agar terlihat lebih mudah dalam artian merubah bentuk wajah, maka ini tentu saja tidak diperbolehkan karena ada unsur tadlis, yaitu pembauran bagi orang yang memandang. Dan untuk dalam hal ini merubah bentuk wajah, merubah bentuk tubuh, ini dilarang syariat dalam semua hal. Nah, sahabat pendengar, bagi orang yang ingin melakukan botox, suntik botox, terapi botox seharusnya dihindari nih karena pandangan syariat sendiri telah membatasi hal demikian. Jadi tidak diperbolehkan karena karena ini ada ya jika mana memang merubah bentuk maka tidak diperbolehkan. Dan ini syariat ada kalanya diperbolehkan jika mana untuk membahagiakan suami bagi seorang perempuan dan tentu saja atas perintah atau persetujuan suami. Jadi ini yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Oke, sobat pendengar itu tadi tentang terapi botox yaitu terapi dengan menyuntikan cairan botox kepada wajah. Nah, ini salah satu fungsinya adalah untuk men- mengawetkan wajah untuk lebih mudah tentunya. Ini karena suntik terapi botok sendiri akan menghilangkan kerutan-kerutan pada wajah sehingga akan nampak seperti remaja kembali. Nah, Oke sobat pendengar kita telah membahas tentang tadi ya tentang terapi botok Oke, kesehatan terapi botox. Nah, ini jawabannya tentu kita sudah mendengarnya tadi yang diambil dari Al-Jami Al-Ahkam. Jami'ul Ahkam Al-Qur'an yang halaman 5 juz 392. Jami'ul Ahkamil Qur'an dan Majmu' Syarah Muhazab. Nah, halaman 290 juz 1. Juga diambilkan dari Niatul Muntas di Maksud saya nih Hayatul Muhtas halaman 25 juz 2 Nah sobat pendengar Nah itu tadi kita telah membahas tentang dua problematika VG ya Yang pertama tentang tentu saja kita masih membahas tentang kesehatan kedua-duanya Tentang kesehatan yakni yang pertama tentang perhiasan terapi yaitu tentang bagaimana hukumnya orang menggunakan gelang atau kalung yang fungsinya untuk terapi yaitu diantaranya menghilangkan stres, melancarkan peredaran darah dan melancarkan pencernaan. Dari pandangan fikih itu mengatakan ya ini menghukumi pada dasarnya seorang laki-laki itu boleh memakai gelang boleh memakai gelang yang tidak terbuat dari emas ataupun perak dan bila mana gelang tadi tidak tidak menyerupai wanita atau menyerupai orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang yang buruk kelakuannya, maka itu diperbolehkan. Tentu saja diperbolehkan menggunakan gelang terapi jika mana tidak ada unsur yang tadi yang kami sebutkan dan juga tidak ada unsur menjatuhkan kehormatan. Nah, ini bila mana seorang tersebut memakai gelang atau kalung kalung terapi biasanya namanya adalah kalung biofir. Nah, itu kal namanya adalah kalung biofir atau gelang biofir. Itu tidak bila tidak menjatuhkan kehormatan atau harga diri. Nah, ini maka diperbolehkan tentu saja. Tapi jika menjatuhkan kehormatan, bila saja menjatuhkan muruah, bila mana memakai gelang itu maka kehormatannya akan turun, maka itu tidak diperbolehkan tentu saja. Dan yang kedua kita telah membahas tentang terapi botox yaitu terapi dengan menyuntikkan cairan botox kepada wajah yang gunanya untuk menambah kesegaran maksudnya mengembalikan keremajaan jadi orang yang ada kerutannya yang sudah tua maka ketika disuntik dengan terapi botox maka akan kembali muda karena kerutan itu akan hilang. Nah, bagaimana kapan dengan peke? Kita telah membahasnya tadi yaitu bila mana itu ada ya tentu saja ada yang ada kalanya diperbolehkan. Nah, ini ada kalanya diperbolehkan bila mana itu dilakukan oleh seorang istri yang atas persetujuan suami dan atas perintah suami yang gunanya untuk membahagiakan suami ya, ini yang diperbolehkan dan ada yang di, tidak diperbolehkan ya ini bila mana untuk ya dimasukkan agar terlihat lebih mudah ini yang tidak diperbolehkan karena tidak ada unsur yang seperti tadi dan dan bila mana dengan terapi pop eh, maksud saya dengan terapi botox tadi akan merubah bentuk tubuh tentunya maka dari pandangan syariat tidak diperbolehkan. Oke, sobat pendengar, itu tadi yang kami bahas tentang ya fakih kesehatan pada tema pagi ini tentang fakih kesehatan yang telah kami utarakan panjang lebar tadi selama beberapa menit yang lalu dan kami dari studio langitan nampaknya sudah berada di penghujung waktu kami menemani aktivitas bagi Anda. Dan kami dari Studio Langitan akan menundur diri tentu saja bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan yang ada salah kami dari dari Studio Langitan mohon undur diri dan kami akan melanjutkan akan memutarkan beberapa nasib-nasib tentunya setelah ini dan sahabat pendengar jangan kemana-mana terus dengerin Radio Langitan Radio Langitan Radius dan Inspiratif oke sahabat pendengar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.